بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para hadirin, para pendengar Radio FM yang tercinta Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menapaki jalan-jalan istiqamah dalam agama ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap merahmati kita mewafatkan kita di atas keislaman dan di atas tauhid pembahasan kita masih dalam kasus syubhat dan kita insya Allah akan langsung membaca syubhat-syubhat lainnya yang dikemukakan oleh orang-orang yang tergelincir dalam kesyirikan pada Syekh Muhammad rahimahullah taala berkata beliau rahimahullah taala walahum syubhatun ukhra وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم ada lagi syubhat lain yang mereka miliki yakni kisah Ibrahim alaihissalam tatkala Ibrahim dicampakkan ke api di tengah-tengah udara Datanglah Jibril menawarkan kepada Abi Ibrahim alaihissalam sembari berkata, Alakah hajah? Apakah engkau perlu bantuan?" Maka Ibrahim alaihissalam berkata, "Amma ilaika fala." Adapun kepadamu maka aku tidak memiliki hajat. Adapun kepada Rabbmu maka aku berhajat kepada bantuannya saja. Kalu berkata mereka ketika menukil kisah ini Falau kanat al-istighathatu bi Jibra'il syirka, lam ya'ridha ala Ibrahim. Kalaulah yang namanya beristighatha kepada Jibrail itu atau Jibril itu syirik, pasti tidak akan mungkin ditawarkan oleh Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini syubhat mereka. Untuk membolehkan beristighatha kepada makhluk. Beristighatha kepada makhluk. Kata mereka, Kalaulah beristighatha itu kepada makhluk tidak dibolehkan, tidak akan mungkin datang Jibril alaihissalam menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam ketika akan dicampakkan ke dalam neraka. Alakah hajah? Apakah engkau butuh kepadaku? Apakah engkau memiliki hajat kepadaku? Berkata Ibrahim alaihissalam, Adapun kepadamu aku tidak memiliki hajat, tetapi kepada Rabbmu aku berhajat kepada bantuannya saja. Kata mereka, ini sebagai dalil bahwasanya boleh seseorang itu meminta bantuan beristighatha kepada makhluk. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sulit, dia boleh minta bantuan kepada makhluk. Ini syubhat mereka. Maksud mereka, kalaulah kita datang ke kuburan wali, mengatakan ya fulan, ya wali fulan, boleh-boleh saja. Sebagaimana Jibril menawarkan yakni bantuan kepada Ibrahim alaihissalam. Kalaulah bantuan yang ditawarkan eh, Jibril kepada Nabi Ibrahim syirik tidak akan mungkin ditawarkan. Kata mereka, ini dalil bahwa bahwasanya kita boleh beristighasa kepada wali yang telah meninggal atau wali yang tidak ada di hadapan kita. Ya wali fulan, mudahkanlah yakni urusan kami. Ya oh, Syekh fulan, selamatkanlah kami dari mara bahaya. Kata mereka ini boleh-boleh saja. Dalilnya kisah Ibrahim alaihissalam. Ini syubhatnya. Antum paham? Paham sobatnya? Tayyib. Fal jawab, maka jawabannya, anna hadha min jinsi syubhatil ula. Sesungguhnya, syubhat ini mirip dengan syubhat yang pertama. Fa inna Jibril alaihi salam ardu alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Fa innahu kama qala Allah Ta'ala fi syadidul quwa. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل السلام من alaihissalam menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mampu dia perbuat maka hal ini kata Syekh Muhammad rahimahullah taala sesungguhnya Jibril alaihissalam menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia membantu membantu ya menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam Jibril alaihissalam menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk membantu Ibrahim memberikan manfaat terhadap Ibrahim dengan suatu perkara yang memang dia mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa sebutkan mengenai Jibril, syadidul quwa. Dia adalah malaikat yang memiliki kekuatan yang bersangatan, syadidul quwa. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala izinkan dia untuk memadamkan api Ibrahim, membuang api Ibrahim dan kalaulah Allah izinkan dia untuk Eh, mengambil api Ibrahim dan yang di sekitarnya bahkan kalau Allah izinkan dia untuk mengangkat gunung menyampakkannya ke, ke timur ataupun ke barat pasti akan mampu dia perbuat bahkan kalau Allah SWT perintahkan dia untuk mengangkat Ibrahim meletakkannya ke tempat yang jauh daripada api pasti dia sanggup bahkan kalau Allah perintahkan dia untuk mengangkat Ibrahim alaihissalam ke langit juga akan mampu dia perbuat Kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, yang ditawarkan oleh Jibril alaihissalam, bantuan yang memang dia mampu melakukannya. Karena Jibril makhluk yang memiliki kekuatan. Allah katakan dalam surah An-Najmi, syadidul quwa. Dia memiliki kekuatan yang bersangatan. Bukankah yakni Jibril yang mengangkat negeri kaum Lut? Dia angkat, dia cabut negeri kaum Lut sampai ke akar-akarnya, kemudian dia naikkan, dia bawa ke langit, kemudian dia jatuhkan dari langit. Jibril alaihissalam maha berkuasa untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi kata Syekh Muhammad, yang ditawarkan oleh Ibrahim alaihissalam, yakni perbuatan yang mampu dia kerjakan. Karena dia memiliki kekuatan yang besar. Kalau Allah perintahkan untuk mengangkat gunung, dia akan angkat. Dicampakkan ke timur, dia campakkan. Dicampakkan ke barat, dia campakkan. Kalaulah Allah perintahkan yakni Jibril untuk mengangkat Ibrahim ke langit akan diangkat. Kata beliau, kata Syekh Muhammad, "Wa hadza ka rajulin ghaniyyin lahu malun katsir." yara rajulan muhtaja يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل muhtaju أن يأخذ ويصبر حتى يأتي الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون Syekh Muhammad rahimahullah taala memberikan percontohan, permisalan. Perkara ini perkara tawaran Jibril alaihissalam kepada Ibrahim untuk memberikan manfaat menolongnya sama dengan permisalan seorang laki-laki yang kaya. Dia memiliki harta yang banyak dan dia melihat ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Maka dia tawarkan kepada orang tersebut untuk dihutanginya harta. Atau dia tawarkan untuk diberikan harta kepada orang tersebut yang dianggap membutuhkan. Agar dengan harta tersebut dia akan mampu memenuhi kebutuhannya. Tetapi lelaki tersebut enggan menerimanya. Dan dia lebih memilih untuk bersabar menunggu rezeki yang Allah akan berikan kepadanya, menunggu rezeki yang Allah langsung berikan kepadanya, sehingga tidak ada seorang pun makhluk yang memiliki jasa terhadap dirinya. Hanya Allah SWT saja di atasnya. Dia tidak ingin ada makhluk yang memberikan kepadanya jasa. Dia tidak ingin terhutang kepada makhluk. Dia ingin bantuan Allah Subhanahu wa taala saja. ibadati wasyirki law kan yafqahun? mana perkara ini yang mereka katakan adalah merupakan dalil bolehnya beristighatha yang sebenarnya dalam bentuk ibadah dan kesyirikan yang mereka perbuat kalaulah mereka mengetahuinya berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala mana yakni kisah ini dengan apa-apa yang mereka perbuat, di mana mereka datang ke kuburan orang-orang yang telah meninggal, yang mana orang yang telah meninggal tidak akan mampu sama sekali mendatangkan manfaat. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala. Ada satu yakni syubhat yang terleput. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, "Walahum syubhatun ukhra." Mereka memiliki syubhat lainnya. Wahia ma dzakara an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yaumul qiyamati yastaghithuna bi Adam syubhat lain yang mereka miliki. Syubhat ini sebenarnya diucapkan oleh Syekh Muhammad sebelum syubhat yang tadi kita terangkan. Ini terluput. Mereka punya syubhat, yakni apa-apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annan-nasa qiyamati Yastaghithu bi Adam, thumma bi Nuh, thumma bi Ibrahim, ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا mereka punya syubhat kata mereka dalil yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang manusia kelak di hari kiamat mereka akan berbondong-bondong berbondong-bondong datang beristighatsah minta bantuan Adam kemudian kepada Nuh kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Isa, semuanya mereka mengatakan eh, mereka minta uzur, mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu melaksanakannya sampai mereka datang manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata ahlu syubhat, ini menunjukkan bahwasanya boleh kita beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan beristighatsah kepada selain Allah bukanlah syirik. Buktinya Manusia datang meminta istighatsah kepada Ibrahim, kepada kepada Adam, kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan kepada Rasulullah terakhir. Ini syubhat mereka. Untuk menghalalkan perbuatan mereka itu yang datang ke kuburan memuja wali berkata ya wali fulan aghithna wahai wali fulan lindungi kami, bantu kami, tolong kami. Datang ke kuburan wali si fulan Ah, dengan segala macam hajat yang mereka inginkan. Ya wahai wali fulan mudahkan kami agar memiliki keturunan. Wahai wali fulan mudahkan rezeki kami. Kata mereka ini istighatsah dibolehkan. Karena apa? Karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya kelak manusia beristighatsah kepada Adam di hari kiamat, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan terakhir kepada Muhammad Rasulullah SAW. Dan tidak diingkari oleh Allah SWT. Tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Ini syubhat mereka. Syubhat mereka untuk membolehkan istighathahnya mereka kepada makhluk. Maka dengarkan jawabannya. Fal jawab an taqula subhana man taba ala qulubi a'daihi. fa فإن bil makhluqi ala ma يقدر alaihi la nunkiruha. Jawabannya, hendaklah kau katakan subhanallah Maha Allah yang telah menutup mati hati-hati musuh-musuhnya. Menyegel mati hati-hati musuhnya. فَإِنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ بِالْمَخْلُوقِ عَلَى مَا يقدر عَلَيْهِ لَا نُنْكِرُهَا. sesungguhnya jika seorang minta bantuan beristighatah, minta bantuan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang memang mampu dia perbuat itu bukanlah sesuatu yang kita ingkari Kama qala ta'ala fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Sebagaimana Allah ceritakan tentang kisah Musa alaihissalam ketika mendapati dua orang yang berkelahi, satu daripada Bani Israel, satu daripada Firaun. Berkata ketika itu eh, satu salah seorang daripada mereka yang merupakan eh, daripada suku Bani Israel Allah Subhanahu wa taala sebutkan fastaghathahu alladhi min syi'atihi maka minta tolonglah mantap maka beristighosahlah lelaki yang merupakan yakni dari kelompok dari keturunan Bani Israel dari keturunan Musa alaihissalam alalladzi min aduwi untuk mengalahkan musuhnya di sini Allah SWT menyebutkan tentang perkara istighatsah di mana Bani Israel tersebut beristighatsah kepada Musa maka Musa tolong dia dia minta bantuan Musa Musa tolong dia kata Syekh Muhammad ini adalah perkara yang dibolehkan Kalaulah kita minta bantuan seorang, ada maling contohnya. Saya berikan percontohan. Ada maling datang ke rumah. Kita berteriak minta bantuan kepada tangga. Datanglah ketika tetangga. Ya, untuk menangkap maling atau untuk mengusir maling. Apakah dilarang? Tidak, dibolehkan. Jika mereka mampu. Ada seorang tenggelam. Kemudian dia beristighatsah, minta bantuan kepada orang yang mampu menyelamatkannya. Kemudian orang itu ter, e, berenang, kemudian dia tarik, dia selamatkan. Boleh tidak? Boleh. Karena dia mampu melaksanakannya, mampu dia lakukan. Kata Syekh Muhammad, istighatsah kepada makhluk dalam perkara yang mereka mampu mengerjakannya bukanlah kami ingkari. Tidak kami ingkari itu, itu boleh saja. Wa kama yastaghitsu insanun bi ashabihi fil harbi wa ghairihi fi asya'i fi asya'a yaqtiru 'alaiha al-makhluq. Sebagaimana seseorang manusia meminta bantuan dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya dalam peperangan dan lain-lainnya dalam perkara-perkara yang memang mampu mereka mengerjakannya. Mampu makhluk makhluk tersebut melakukannya. Wa nahnu angkarna al ibadah. Tetapi yang kami ingkari adalah beristighatsah meminta bantuan dalam bentuk ibadah allati yaf'alunaha inda qubur aulia yang mereka perbuat di sisi-sisi kuburan para wali-wali atau fi ghaibatihim fil asya'i allati la yaqdiru 'alaiha Allah atau beristighatsah kepada wali-wali tersebut walaupun mereka masih hidup tetapi mereka dalam keadaan yang jauh tidak ada di tempat seseorang murid dalam kondisi terjepit di tengah lautan contohnya dia mau tenggelam maka dia berkata kepada Eh, berkata dengan mengucapkan wahai wali fulan, wahai guruku wali fulan, tolonglah aku. Walaupun gurunya masih hidup, ini tidak boleh. Karena ini beristighatha kepada makhluk yang tidak ada di situ. Kalaulah gurunya ada di situ bersamanya, dia tenggelam, gurunya mampu menyelamatkan, boleh dia berkatakan, "Wahai guru, aghithni, bantu aku." Boleh boleh saja. Ini gurunya entah di mana-mana, dia entah di mana-mana. Wahai wali fulan, aku dalam keadaan sakit, tolonglah sembuhkan aku. Subhanallah. Ini tidak mampu dia perbuat. Apalagi kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik gurunya. Apalagi gurunya entah di mana-mana. Kalaupun dalam kondisi dia sakit, kemudian dia berkata, "Wahai wali fulan, tolong bantu aku, carikan obat." Itu boleh. Antarkan aku kepada dokter. Itu boleh jika memang gurunya mampu laksanakannya, Bukan ini yang kita ingkari. Yang kita ingkari kata si Muhammad itu orang-orang yang datang ke kuburan wali-wali minta, "Ya wali fulan, agithna agithna bantu kami, bantu kami." Mustahil mereka mampu laksanakannya, Karena jika anak Adam telah mati, terputus semua amalan mereka. Sebagaimana kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam anqata 'amalu illa min thalath." Jika anak Adam mati, terputus semua amalannya kecuali tiga perkara. Shadaqatan jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw salihnya salihin yad'u lah kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat ataupun anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini menunjukkan orang telah mati terputuslah seluruh bentuk amalannya. Apapun juga tidak akan mampu dia berbuat. Berbuat untuk dirinya saja dia tidak mampu karena telah terputus dengan kematian, tidak akan mungkin dia mampu memperbanyak amal ibadah untuk dirinya, tidak akan mungkin, mungkin dia mampu untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya, menolak mudarat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain apalagi memberikan manfaat untuk orang lain, menjauhkan mudarat daripada orang lain, mustahil. Mustahil. Kalaulah mereka mustahil dapat memberikan bantuan manfaat kepada orang lain, kenapa mereka harus diminta? Kenapa mereka harus diharapkan bantuannya? Dan banyak dalam ungkapan-ungkapan orang awam kesyirikan seperti ini. Dalam kondisi terjepit, bahkan mereka bukan mengatakan ya Allah, tapi ya Abdul Qadir jelani, La ilaha illallah. Dalam kondisi mereka kesulitan, terjepit di tengah lautan, mereka akan karam, apa namanya mereka akan hampir masuk jurang dan seterusnya. Mungkin di pesawat pesawatnya rusak, mesinnya mati satu. Apa yang mereka katakan? Bukan ya Allah, ya Allah, tapi ya Syekh Fulan, ya Ahmad Badawi, ya Abdul Qadir Jilani. Fala ilaha illallah. Ini yang kita angkari. Ini yang kita sebut dengan nama syirik. Karena istighatsah ibadah perkara yakni beristighatsah kepada makhluk dalam perkara yang mereka memang tidak akan mampu melakukannya. Abu Qadir Jalan rahimahullah taala, seorang alim besar di zamannya yang muncul di Baghdad, memiliki murid-murid yang banyak, memiliki karamah yang banyak. Tetapi beliau telah meninggal rahimahullah taala. Kalaulah beliau meninggal, apapun tidak akan mungkin mereka perbuat, dia perbuat. Baik untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Karena Rasulullah mengatakan, Ida mata benu Adam. Jika mati anak Adam. Dan Abdul Qadir Jalil adalah merupakan bagian daripada anak Adam. Rasulullah bagian daripada anak Adam. Dalam perkataan orang-orang awam dalam kondisi yang terjepit ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah bantu kami Rasulullah anak Adam berarti Rasulullah telah terputus seluruh amalannya tidak akan mungkin Rasulullah mampu dirinya sendiri menambah amal lagi memberikan manfaat dirinya menolak menolak daripada orang lain mustahil bahkan ketika hidup sendiri ketika hidup beliau beliau tidak dapat mendatangkan manfaat bagi diri beliau menolak mudarat sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran Karim dalam banyak ayat Kata Rasulullah, Qul law kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su. Kalaulah aku tahu perkara gaib, pasti aku akan memperbanyak amal amal saleh dan tidak akan mungkin aku ditimpa kejelekan. Tapi Rasulullah SAW karena beliau makhluk dalam perang Uhud beliau terluka, beliau yakni jatuh ke dalam lubang yang dibuat musuh, kaki beliau terluka, gigi beliau berdarah, kening beliau juga berdarah. Subhanallah. Menunjukkan beliau makhluk. Kalaulah beliau makhluk yang juga mengenai eh, yakni akan menimpa kepada beliau musibah sebagaimana menimpa, sebagaimana menimpa kepada makhluk, kenapa kita datang ke kuburannya meminta ya Rasulullah, sembuhkan penyakitku. Padahal ketika Rasulullah hidup pun tidak pernah beliau menyembuhkan penyakit, tapi Allah yang menyembuhkan. Lihatlah bagaimana tawasulnya orang buta kepada Rasulullah, ya Rasulullah. akan aku akan Allah SWT menyembuhkan kebutaanku. Dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa dan Rasulullah mampu berdoa kepada Allah SWT. Adapun ketika Rasulullah telah meninggal, tidak mungkin Anda katakan, katakan kepadanya di kuburannya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menjawab penyakit mustahil. Doakan kepada Allah agar Allah Subhanahu taala memudahkan rezekiku." Mustahil karena beliau telah meninggal. Walaupun sebagaimana yang disebutkan pada minggu yang lampau, syubhat mereka, bukankah para wali-wali mereka hidup di kuburnya? Bukankah para syuhada mereka hidup di kuburnya? Apalagi para ambiya telah kita katakan bahwa kehidupan dalam alam barzakh berbeda dengan kehidupan di dunia. Dan kita semua kelak akan hidup di alam barzakh, tapi kehidupan dalam alam barzakh. Tidak ada yang namanya kematian ini kematian yakni yang berkepanjangan ketika dalam alam kubur pun kita mati tidak. Di alam kubur kita hidup. Tapi hidup dalam alam kubur iman diberi nikmat atau diberi azab. Jika baik akan diberikan nikmat sebagaimana para syuhada diberikan nikmat. Kehidupan alam barzah namanya, kehidupan alam kubur namanya. Semua kita kelak, bukan hanya Rasulullah, bukan para syuhada, tapi seluruh makhluk hidup di alam barzah. Tentunya kehidupan berbeda-beda. Jika dia berbuat uh, ke kemaksiatan, akan diberikan Allah SWT hukum manusia timpal. Berbeda dengan kehidupan para syuhada yang roh mereka di paruh-paruh burung di surga dan seterusnya. Yang jelas semuanya kita akan pindah kehidupan daripada kehidupan di dunia yang fana ini akan pindah kepada kehidupan alam barzakh. Jadi tidak benar jika mereka mengatakan, bukankah para syuhada, para aulia itu mereka hidup di kuburnya? Bukanlah maknanya mereka itu hidup di kuburnya, mereka bisa mendengar perkataan kita, mereka bisa berdoa kepada Allah SWT. Kalau mereka mampu melaksanakan ibadah, berdoa contohnya kepada Allah dalam alam kuburnya, pastilah mereka akan memperbanyak doa untuk diri mereka sendiri agar Allah lebih angkat derajat mereka. Pastilah mereka beramal untuk diri mereka sendiri agar Allah lebih angkat derajat mereka. Tapi karena telah terputus dengan kematian, tidak akan mungkin mereka mampu memberikan manfaat, menambah amal bagi diri mereka. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, yang kami ingkari adalah istighatha dalam bentuk ibadah yang mereka perbuat di sisi kuburan-kuburan wali-wali. Atau mereka beristighatha kepada wali-wali mereka dalam keadaan wali mereka tidak ada di tempat. Gaib dalam perkara-perkara yang tidak akan mungkin wali tersebut atau para apa namanya nabi-nabi tersebut mampu melaksanakannya. Subhanallah. Kalaupun sang guru sekarang tidak ada di hadapan kita, dia jauh di Jakarta contohnya. Tapi kita bisa berhubungan dengannya melalui telepon. Wahai guru, tolong bantu kirimkan muridmu. Aku dalam keadaan sakit. Ini boleh. Karena dia mampu melaksanakannya. Dia kirim muridnya, datang kepada kita, bawa kita ke rumah sakit. Ini perkara yang boleh. Tapi yang kita larang Subhanallah, nggak ada sama sekali link, nggak ada sama sekali hubungan. Dalam kondisi terjepit di tengah lautan, dia berkata, ya wali fulan, tolonglah aku, la ilaha illallah. Ini yang kita larang. Selamatkan aku daripada bencana ini. Ini yang kita larang. Ini yang namanya syirik. Ya, tapi anda kata kapal anda mau tenggelam, anda hubungi uh, guru anda, wali, an, an, wali yang anda anggap sebagai wali atau orang uh, yang menjadi guru anda, Wah syekh, kapal kami oleng, tolong segera datangkan bantuan. Dan dia mampu mendatangkan bantuan, dia kirim kapal penolong, kapal penyelamat, ini boleh. Yang kita larang perkara-perkara yang tidak mampu makhluk melakukannya. Itu yang dilarang. Apalagi makhluk-makhluk yang telah meninggal. Bahkan dalam perkara-perkara yang tidak mungkin makhluk melakukannya, dalam kehidupan sendiri pun kita tidak boleh meminta. Contohnya kita minta kepada seorang, wahai fulan, wahai syekh fulan, tolong mudahkan rezekiku. Ini mustahil dan ini syirik. Karena rezeki bukan di tangan sang guru, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda katakan wahai guru, tolong doa kepada Allah agar mudahkan rezekiku. Ini boleh. Jenis tawasul ini kan? Berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, "Idza thabata dzalika bil anbiya al-qiyamah yuriduna minhum an Allah an hatta yastariha ahlul jannati karbil mawqif wa hadha jaizun fid dunya wal akhirah." jika telah nyata bagimu ini, maka meminta bantuan kepada para nabi di hari kiamat. Yang mereka harapkan agar para nabi tersebut berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memulai perhitungan hisab agar uh, orang-orang yang ditentukan di surga akan segera mereka beristirahat daripada payahnya padang masyar, bagaimana kondisi padang masyar yang begitu sulit agar mereka cepat kembali ke kampung halaman mereka ini adalah perkara yang dibolehkan. Baik ter jika terjadi di dunia, apalagi jika terjadi di akhirat. Karena kelak di alam akhirat kita semuanya hidup. Kehidupan alam akhirat. Maka kita boleh meminta kepada Nabi Nuh AS, wahai Nuh, mintalah kepada Tuhan agar segera mulai persidangan, boleh? Tapi adapun sekarang engkau katakan wahai Nabi Nuh, mudahkan penyakit mudahkan yakni rezekiku, maka haram dan ini syirik. Engkau katakan ya Muhammad, ya Rasulullah, Sembuhkan menyakitku haram karena ini syirik. Adapun ketika Anda memang sezaman kalaulah Allah tentukan Allah tentukan Anda sezaman dengan Nabi Muhammad, Anda minta kepada beliau agar berdoa kepada Allah dalam, ketika beliau hidup, ini dibolehkan. Atau nanti ketika hari akhirat di padang masyar, orang-orang berdatangan kepada Rasulullah SAW setelah mereka berdatangan kepadamu kepada yakni Nuh, kepada Adam, kepada Nuh, kepada Musa dan Isa, akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya ya Rasul, ya Muhammad, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami ini? tidak akan kau mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mulai persidangan? Mintalah kepada Allah." Maka Rasulullah sujud, dia berdoa, dia ucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya Muhammad, sekarang angkatlah kepalamu. Berilah syafaat." Maka ketika itu Rasulullah pun memberikan syafaat. Ini dibolehkan. Karena Rasulullah mampu melaksanakannya. Ini sama dengan jenis minta bantuan ketika di dunia. Dalam perkara-perkara yang seorang mampu membantu kita. Ini dibolehkan bukan terlarang. أن أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو لي ini dibolehkan sebagaimana engkau mendatangi seorang yang saleh yang bersamamu duduk, yang kau mendengar perkataannya, kemudian kau katakan kepadanya, wahai wali fulan, wahai syekh, wahai orang saleh, doakan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibolehkan. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu fi hayati. Sebagaimana para sahabat sahabat Rasulullah, mereka ada yang datang kepada Rasulullah meminta kepada Rasulullah sallallahu agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah masih hidup. Wa amma ba'da mautihi fahasha wa kalla. Adapun setelah Rasulullah meninggal sama sekali tidak akan pernah ada ceritanya, sejarahnya mereka masih meminta kepada Rasulullah, masih berdoa kepada Rasulullah SAW. Masih minta doa kepada Rasulullah SAW. Hasha, fahasha wa kalla. Annahum sa'alu dhalika inda qabri. Mustahil sama sekali mereka datang meminta kepada Rasulullah di sisi kuburnya. Bal angkar salafu ala man qasada doa Allah inda qabri. Bahkan para ulama-ulama salaf mengingkari orang-orang yang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingkari para ulama-ulama. Orang sengaja datang ke kuburan Nabi doa itu diingkari para ulama. Bahkan cucu Rasulullah Hussein sendiri melihat ada seorang mendatangi yakni makam Rasulullah yang memang makam Rasulullah itu semuanya dipagar. Dipagar, kemudian ada celah, kemudian masuk dia di sana. Maka dia di situ duduk, berdiam, dia berdoa kepada Allah di situ, dilarang oleh yakni cucu Rasulullah Hasan. Hasan bin Ali radhiyallahu taala Dia larang. Allahu Akbar. Ini cucu Rasulullah SAW. Karena beliau tahu ini adalah merupakan jalan kepada kesyirikan, maka beliau larang. Fakaifa du'a'uhu binafsi? Jika berdoa di sana pun datang dengan tujuan berdoa di sana dilarang, bagaimana jika datang ke sana berdoa meminta kepadanya langsung? Tentu lebih besar lagi dosa di hadapan Allah swt. Ini syubhat mereka. Dan ini bantahannya. Tadi juga kita telah jelaskan syubhat mereka. Yang kedua, yakni kisah Ibrahim kata mereka, Ibrahim alaihissalam ketika akan dicampakkan ke api, datanglah Jibril bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh kepadaku bantuan?" Berkata Ibrahim, ya tidak butuh kepadamu, tapi aku butuh kepada Tuhanmu. Kata mereka, ini dalil bahwa kita boleh minta bantuan kepada makhluk. Beristirahat kepada makhluk. Maka kita boleh beristirahat kepada orang-orang yang telah meninggal di kuburnya. Sebagaimana, yakni malaikat Jibril menawarkan kepada Ibrahim untuk menolongnya. Tentunya jawabannya, bahwasanya kisah ini jika benar, walaupun sebagai ulama melemahkan kisah ini, kisah ini walaupun benar, sanatnya, walaupun tadi kita katakan banyak para melemahkan kisah ini, ya hanyalah menunjukkan bolehnya kita beristighatha kepada makhluk dalam perkara-perkara yang memang mampu dia perbuat. Karena Jibril alaihissalam memiliki kekuatan yang besar. Dia mampu menyelamatkan Ibrahim. Kalau Allah swt perintahkan untuk mengangkat Ibrahim, dia akan angkat. Sebagaimana dia angkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Sebagaimana dia angkat negeri kaum Lut ke langit. Dia campakkan ke bawah. Sebagaimana Allah SWT jika mau perintahkan kepada Ibrahim angkat gunung dia angkat. Eh, jika Allah mau perintahkan Jibril mengangkat gunung dia akan angkat. Ini menunjukkan memang Jibril alaihissalam mampu melakukan perbuatan tersebut. Inilah jawabannya. Jadi ini tidak kita ingkari, kata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Adapun yang diingkari adalah istighatsah yang syirik tadi kita katakan. Istighatsah kepada makhluk dalam perkara yang memang mereka tidak mampu melakukannya. Baik ketika mereka telah meninggal atau mereka memang dalam keadaan hidup yang gaib yang tidak ada di sana dan mereka tidak mampu melaksanakan ini yang dilarang oleh para ulama para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini syubhat-syubhat mereka insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang Allah taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad kita mencoba untuk mengangkat satu pertanyaan lewat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Ansor di Batu Haji. Pak Ansor Batu Haji, silakan Pak. Hmm, saya mau tanya apa yang dimaksud dengan fasik dan jindik di Ustaz? Itu apakah orang yang telah mengucapkan syahadat bisa menjadi fasik dan jindik? dan apakah ancaman Allah dan Rasulnya bagi orang fasik dan jindik di dunia dan di akhirat Ustaz? Itu aja Pak ya? Ya. Ya Pak. Tafadol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wa fasik dari kata-kata fiskun, fasako. Akarnya dari kata-kata fasako. Artinya menentang. Allah sebutkan tentang iblis. Ketika diperintahkan sujud, dia tidak mau diangkat. Allah katakan, Fafasakon an rabbih. Maka dia menentang perintah Tuhan. Itu kata fasik secara bahasa. Maka dalam istilah agama, jika disebutkan kata-kata fasik, itu akan mengkonotasi tentang pelaku-pelaku dosa besar yang berbuat dosa besar maka dia dikatakan sebagai orang fasik pendusta itu fasik yang meninggalkan sholat itu fasik yang minum khamar itu fasik yang berzina itu fasik semua pelaku dosa besar maka mereka disebut dengan kata-kata fasik walaupun sebenarnya orang-orang kafir pun berhak menyandang kata fasik karena mereka menentang Allah bahkan mereka mereka melaksanakan dosa yang paling besar kesyirikan kekufuran tapi jika disebutkan secara mutlak maka makna fasik akan kembali kepada orang-orang muslim yang melaksanakan dosa-dosa besar yang tergelincir melaksanakan dosa-dosa besar itu kata fasik adapun sindik sindik maknanya adalah orang-orang yang dia masuk ke dalam Islam berpura-pura dengan tujuan untuk merusak Islam maka mereka adalah orang-orang munafik sebagaimana orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah di awal-awal sebagaimana ya, pemimpin penghulunya orang-orang Rafidah Abdullah bin Sabah yang masuk Islam pada masa Ali, asalnya Yahudi, kemudian dia buat isu mengenai keutamaan Ali, dia jelek jelekkan sahabat lainnya, dia kultuskan Ahlul Bait, dia karang hadis-hadis yang palsu, seterusnya. Ini dikatakan zindiq maka jika seorang ulama mengatakan dia zindik, maknanya orang tersebut berpura-pura Islam, tapi sebenarnya dia menyimpan kekufuran. Sebenarnya, sebenarnya dia sengaja berbuat makar. Dia buat gerakan bawah tanah, dia buat gerakan sembunyi untuk membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini namanya zindik. Tentunya janji Allah SWT terhadap keduanya banyak sekali. Ya Kan orang munafik mereka itu di kerak-keraknya neraka innal munafiqina fi darkil asfala minnar sungguhnya orang-orang munafik di tempat yang terendah neraka adapun orang-orang fasik juga banyak sekali janji-janji Allah SWT ancaman Allah kepada mereka kepada peminum khamar tidak terima sholatnya seterusnya kepada penzina dan lain-lainnya silahkan anda rujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu taala alam Sahabat Hang, kembali kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya Ahmad, saya Ahmad Yusuf dari Singapura. Pak Ahmad, pertanyaan Pak Ahmad. Ah begini Pak Ustaz ya. Apa pandangan Pak Ustaz pada orang-orang yang berjanji untuk membantu tetapi apabila tiba masanya ia tak dapat membantu oleh kerana ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Adakah ini dianggap munafik? Ah itu saja Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Derajat. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Rasulullah menyebutkan ayatul munafiq thalathun. Ciri-ciri orang munafik itu tiga. Idza wa'ada akhlafa, wa idza idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Jika dia berkata-kata, dia berdusta. Jika dia itu berjanji, dia ingkari. Jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Maka jika dalam diri seorang muslim ada ciri-ciri ini, itu menunjukkan bahwa dalam dirinya ada ciri-ciri kemunafikan. Kalau dia selalu berdusta, itu tanda-tanda dalam dirinya ada dihinggapi kemunafikan. Walaupun hal ini tidak membuat dia harus keluar daripada Islam. Terkadang ada dosa-dosa besar, ada kemunafikan. Yang dalam diri seorang muslim itu tidak membuat dia keluar daripada Islam. Ada perbuatan-perbuatan jahiliyah yang terkadang melekat dalam diri seorang Islam, seorang muslim, tapi tidak membuat dia keluar daripada Islam Makanya ini merupakan akidah ahlu sunnah bahwasanya terkadang seorang melaksanakan dosa besar tapi tidak membuat dia keluar dari Islam. Berbeda dengan akidahnya orang-orang khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar pasti dia keluar dari Islam. Pernah salah seorang sahabat Rasulullah Abu Dhar yang mencela salah seorang budak hitam yakni Bilal bin Rabah dicelanya dengan ibunya. Wahai anak perempuan kulit hitam. Maka uh, Bilal radhiyallahu taala melapor kepada Rasulullah. Maka betapa marahnya Rasulullah dan memanggil Abu Dhar Kemudian Rasulullah katakan, "Ya Abu Dzar, inna fika innaka mru'un fika khaslatun khaslatun khaslatun min jahiliyah." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang dalam diri itu ada satu sifat daripada sifat orang-orang jahiliyah. Dan ini tidak membuat Abu Dar keluar dari Islam. Apa itu sifat jahiliyah? Berbangga dengan nasab. Dianggapnya Arab itulah yang paling utama dianggapnya kok namanya orang-orang Habasyi itu dilecehkan, bisa dilecehkan dan seterusnya. Ini jahiliyah. Ya, jahiliyah itu secara mutlak itu hukumnya kufur, tetapi jika kita rinci, terkadang seorang dalam dirinya ada kejahilian tidak membuat dia kufur, tidak membuat dia keluar dari Islam. Maka demikian juga sifat-sifat orang munafik. Jika terdapat dalam diri seorang muslim, maka dia terjangkiti sifat-sifat orang munafik. Jika berbicara berdusta, berjanji dia itu ingkari, diberi aman dia khianat maka jika seorang berjanji kepada temannya uh, untuk melaksanakan sesuatu yang mungkin telah dia sepakati dengan temannya berjanji untuk membantu si fulan contohnya. Insya Allah bulan depan saya akan bantu kamu, saya akan bantu kamu, ini akan saya uh, pinjamkan kepada kamu uang atau saya berikan kepada kamu uang uh, sebanyak 2 juta, 3 juta contohnya. Datang masanya, ternyata dia tidak mampu karena ada kondisi yang memang di luar ke ke kemampuannya untuk menolaknya. Contohnya ketika memang dia mau membantu, datang hari hanya dalam keadaan dia terjepit, dia mungkin anaknya sakit, dia perlu berobat dan seterusnya, sehingga nggak jadi dia bantu. Apakah yang dikatakan munafik? Kita katakan tidak. Karena Allah katakan, La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah nggak bebankan jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Katakan yang jelas, hendaklah kita bertahukan kepada teman kita, afwan sekali akhi, maaf saudaraku, uh, aku berjanji kepadamu untuk membantu tapi qadar Allah sekarang aku dalam keadaan sempit terjepit uang yang sengaja telah kusiapkan untukmu ternyata aku kulimpahkan ke tempat yang lain dan seterusnya katakan minta uzur Insya Allah hal ini tidak membuat kita digolongkan ke dalam yakni orang-orang yang berjanji berkhianat, berjanji yakni mengingkari. Karena itu di luar daripada kemampuan kita. Wallahu taala alam. Baik, sahabat Hang dimanapun Anda berada, kita akan mencoba membaca pertanyaan via SMS yang datangnya dari Abu Said di Batam. Ustadz, bukankah salah satu syarat beristighosah kepada manusia yang masih hidup haruslah bertatap muka? Bagaimana kalau kita nelpon ke orang tua, anak terus minta didoain Ustadz? Tayyip. Tidak, tidak harus bertatap muka. Dalam keadaan sekarang ini tidak harus bertatap muka. Sampai masa dulu kala tidak harus bertatap muka. Anda boleh kirimkan surat pada orang tua Anda, pada guru Anda, wahai ustaz, wahai orang tua saya, ibu bapak saya, tolong doakan saya, rezeki saya sempit, semoga Allah lapangkan rezeki saya. Boleh. Dulu kala nggak ada handphone, tapi bisa pakai surat. Yang kita larang itu yang tidak masuk akal, pakai telepati kata mereka. Wahai saya fulan, kami dalam kondisi terjepit, mudahkan urusan kami. Ini nggak boleh. Ini perkara gaib. Perkara gaib harus dengan dalil. Gak bisa direka-reka, gak bisa dikarang-karang. Maka kalau Anda telepon orang tua Anda di kampung, guru Anda di kampung, wahai Syekh, tolong bantu kami dengan doa Anda. Semoga Allah melapangkan rezeki kami, menyembuhkan penyakit kami ini dibolehkan. Wallahu taala alam. Sekarang kita kembali mencoba mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahwan, Uti dari siapa di mana Uti? Dari Rita di Singapura. Silakan. Gini ya Pak Ustaz, saya punya kawan. Kemarin saya cek pergi dengan kajian, dia cakap, dia bilang katanya, emangnya kamu pernah melihat Allah katanya gitu kan. Ya yeah. saya sabar aja, terus lagi dia selalu kalau dia diajak kebaikan, selalu ngeles jawab aja gitu. Hmm. Apa soalnya? Nah, pertanyaannya gini, ah, hmm. boleh nggak saya benci sama dia? Macam saya nggak mau tanya dia gitu, boleh nggak? Gitu. Itu aja, Uti. Ah, ya, oke. Okay. Iya. Yeah. Syukuran, Ustaz. Afwan. Apa Ustaz? ada seorang yang yang ya diberi nasihat, dia menjawab bahwa apakah kamu melihat Allah, Ustaz katanya. Uh, pertanyaan beliau, apakah saya boleh membenci orang tersebut atau apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, ba'du. Kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Wa ma'ala rasul al balagh al-mubin. Tidaklah ada kewajiban Rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Rasul sendiri tidak mampu memaksakan orang untuk menerima hidayah. Kata Allah, "Lasta 'alaihim bimusaitir." Bukanlah engkau yang menguasai mereka wahai Muhammad. Karena itu Rasulullah tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Kata Allah SWT, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk siapa yang kau cintai, tapi Allah jual yang memberikan petunjuk siapa yang dia kendaki. Karena itulah ini disebutkan oleh para ulama dengan nama yakni eh, apa namanya? hidayah atau taufik. Hidayah taufik itu milik Allah saja. Dia yang berhak memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Makhluk tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada manusia manapun. Tetapi yang mampu diperbuat makhluk adalah menyampaikan hijjah, menyampaikan dalil, menyampaikan nasihat yang disebut dengan nama hidayah itu al-bayan atau hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah. Ini yang kita miliki. Inilah yang kata Rasulullah kepada Ali, "Ya Aliyu, la an Allah bika rajulan khairan laka min humurin na'am." Wahai Ali, jikalah satu orang manusia mendapat petunjuk karena sebabmu itu lebih baik bagimu, lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Maka petunjuk yang Rasulullah sebarkan kepada Ali di sini sebagai penyebabnya adalah petunjuk yang disebut dengan nama hidayatul bayan. Anda ketika telah sampaikan kepada teman Anda, wahai fulana, bertakwalah kepada Allah, jangan perbuat ini, kerjakan ini, tinggalkan ini. Kemudian dia katakan dengan melecehkan, emangnya urusan apa aku denganmu? Dan seterusnya. Kita katakan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangnya ada apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kata-kata yang melecehkan lainnya. Apa yang Anda perbuat? Bersabar. Begitulah konsekuensi dakwah. Karena yang namanya dakwah banyak tantangannya Bahkan Rasulullah sendiri Allah perintahkan bersabar. Allah hibur Rasulullah ketika kaumnya mendustakan beliau. Maka Allah katakan, "Walaqad kudzibat رُسُلٌ min qablika fasabaru ala ma Walaqad kudzibat رُسُلٌ min qablika." Telah didustakan para Rasul sebelummu. Nah, Namun mereka semuanya hadapi dengan bersabar. وَأُوذُوا Bahkan mereka disakiti hatta ya'ti nusruna. Mereka bersabar sampai datang kepada mereka pertolongan Allah swt wa pertolongan kami. Fasabaru ala ma ya. Mereka sabar dengan apa-apa yang mereka hadapi sampai datang kepada mereka pertolongan Allah swt Bahkan mereka dustakan. Ini menunjukkan kepada kita yakni yang wajib adalah menyampaikan saja. Adapun maksakan supaya dia menerima perkataan kita, itu bukan urusan kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah untuk membinasakan beberapa kaum ya yang membunuh sahabat-sahabat beliau dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Dia utus 70 orang sahabat-sahabatnya. Kemudian ternyata mereka ini semua dikhianati, mereka semuanya dibunuh oleh beberapa suku. Maka Rasulullah mengangkat tangan dalam doa kudut dalam setiap waktu agar Allah membinasakan mereka. Tetapi ternyata Allah SWT menginginkan lain. Maka Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk menyudahi berdoa tersebut. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwan rahimakumullah, bahwasanya kita hanyalah berusaha saja, berusaha. Adapun hidayah itu semuanya milik Allah Subhanahu taala. Dan hendaklah para duat, para dai bersabar kepada Allah Subhanahu taala, bersabar dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kira-kira enggak ada manfaatnya Anda berbicara dengannya, tinggalkan. Cari yang lain yang mau menerima nasihat Anda. Kalau kira-kira nggak ada faedahnya lagi Anda bergaul dengannya, tinggalkan, cari yang lain. Wallahu ta'ala Sahabat Hang, sebelum kita membaca SMS berikutnya, kita mencoba mengangkat satu penelpon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan, Naki, bisa ke, uh, radionya dikecilkan, Naki? Oke. Okay. Ya. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, dari siapa, di mana? Uh, saya Aki Umar dari Tanjung Umar. Iya, silakan. Ustaz, ini saya tanya ni boleh dikatakan syirik atau munafik ya? Ya, langsung saja. Okay. Uh, eh, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Orang selalu memandang kita raya awam atau raya jelata kan. Memandang kita dibilang ajaran sesat. Bagaimana itu Ustaz? Tolong jelaskan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, ini juga bagian dari tantangan dalam dakwah ya akhi barakallahu fiik yang ditanya Umar dan kepada para doa dimanapun anda berada di bumi Allah swt ini itu bagian daripada tantangan dalam berdakwah yang juga telah dihadapi oleh orang-orang sebelum kita kita ini nggak ada apa apa jadi dibandingkan para nabi yang mereka lebih fasih berbicara daripada kita mereka lebih mendapat petunjuk daripada Allah daripada kita mereka menguasai dalil-dalil bahkan mereka punya mukjizat kita tidak punya mujizat. Tetapi yang namanya kekufuran, yang namanya kesombongan, tetap sepanjang zaman. Mereka lihat Nabi SAW membelah bulan. Allah Akbar. Berkata mereka, ya Muhammad, jika engkau Rasul yang benar, tunjukkan kepada kami tanda-tanda kerasulan Kami akan beriman. Kata Rasulullah, bagaimana jika bulan itu terbelah dengan izin Allah SWT? Menunjukkan mujizatku apakah, menunjukkan mujizatku apakah akan beriman? Mereka berkata, iya, insya, uh, mereka berkata, kami pasti akan beriman Muhammad. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah terbelahlah bulan menjadi dua. Satu ke Arafat, satu ke Jabal Abi Qubais. Maka mereka berteriak beramai-ramai, Muhammad telah menyihir mata kita. Mereka tutup mata mereka, kemudian mereka tinggalkan Muhammad. Muhammad telah menyihir mata kita. Sampai-sampai mereka pastikan lagi, mereka cek kebenarannya, mereka bertanya kepada orang-orang di pedalaman, yakni orang-orang yang tinggal di pedalaman, suku-suku Badui, apakah mereka melihat apa yang mereka lihat? Berkata mereka, sesungguhnya Muhammad tidak akan mungkin menyihir seluruh manusia. Mari kita tanya orang-orang yang berada di pedalaman. Mereka tanya, semuanya menyaksikan hal yang sama. Apakah mereka beriman? Tetap tidak beriman. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bahwasanya dakwah tantangan. Dakwah itu adalah merupakan tantangan. Rasulullah dikatakan lebih daripada sekedar sesat. Dikatakan penyihir, dikatakan penyair, dikatakan gila, dikatakan macam-macam. Kalaulah orang mengatakan Anda sesat, ya Paling hanya katakan, ya akhi barakallahu fiik kalau kita sesat, di mana kesesatan kita? Tunjukkan kepada kita. Ada ada dialog. Sekarang masalahnya bukan masalah sesat menyesatkan, tapi bukti. Kalau anda kata ada orang mengatakan kamu sesat, katakan kepadanya di mana kesesatan kami. Kamu melarang untuk berselawat, kita katakan kami nggak pernah melarang berselawat. Ya, yang kami larang selawat selawat yang bid'ah di dalamnya ada ungkapan-ungkapan kultus kepada Rasulullah, memuja Rasulullah, meminta kepada Rasulullah. Kalau melarang orang ziarah kubur, contohnya, kita katakan kita nggak pernah ziarah. Melarang orang ziarah kubur, yang kita larang adalah orang-orang yang ziarah untuk minta kepada orang-orang yang telah terkubur. Kamu membenci yakni para sahabat-sahabat Rasulullah? Kita katakan tidak, bahkan kami mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah. Setiap kali nama beliau disebutkan dan para sahabat disebutkan, kami selalu mendoakan, mereka. Kami ucapkan radhiyallahu anhu. Maka datangkan, ya, bukti andai kata kita yang sesat subhanallah orang-orang awam kalaulah mereka mengatakan ini sesat kelompok sesat dan seterusnya kita katakan kita dilarang kelompok-kelompok dan kita bukan merupakan kelompok apa yang kita perbuat adalah merupakan upaya untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW makanya namanya salafus salih ahlu sunnah hadis mereka tidak punya bendera Tidak ada kartu anggota ya, mereka bukanlah merupakan yakni eh, apa namanya jemaah di bawah yayasan tertentu tidak. Bukan itu salaf. Pemahaman dan memahami agama sebagaimana dipahami para sahabat, upaya untuk mengikuti mereka. Itulah salafus saleh. Itulah ahlus sunnah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah, ahlu hadis, atau taifatul mansurah dan lain-lainnya. Kalau lah Anda dikatakan orang sesat, sabarlah. Ajak dia berdialog jika mungkin. Anda kata dia enggak mau diajak berdialog, dia tutup telinganya atau dijauhi Anda, ya bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan menunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya apalagi ahlu sunnah. Karena Allah berjanji akan menolong mereka sepanjang zaman. Sepanjang zaman ahlu sunnah, ahlu hadith, as-salafus salih, mereka akan menang dengan hujah. Tidak pernah mereka dikalahkan. Sepanjang zaman itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansura." akan ada sepanjang zaman satu kelompok dari umatku yang akan dimenangkan di atas kebenaran dan mereka akan ditolong. Tidak pernah antum lihat ada seorang alim ahli sunnah berhadapan dengan ahli bidah mereka kalah nggak pernah. Tetap mereka di atas hujah, mereka yang menang. Allahu taala alam. Dan selanjutnya kita membacakan pertanyaan via SMS Ustaz. Datangnya dari umur Rafi di Batam Ustaz. Ustadz, bolehkah kita bertawasul lebih dari satu kali dengan amalan yang kita anggap paling baik, Ustadz? Tayyip, boleh, boleh bertawasul berkali-kali. Sama dengan berdoa, karena tawasul merupakan bagian daripada upaya berdoa kepada Allah SWT. Boleh. Maka berdoa bahkan disunahkan diulang tiga-tiga kali atau lebih daripada itu. Minta kepada Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, irhamna. Ulang-ulangi nggak ada masalah insya Allah taala Allah taala Sahabat Hang dimanapun Anda berada, kita mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahwan Aki dari siapa di mana? Dari Juki di Batu Haji. Pak Juki Batu Haji, silakan. Ya, saya mau tanya Pak Ustad. Kalau orang eh, saya kan ada tatonya di dada, itu untuk sholat itu sah atau enggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan yang mungkin bukan sekali ini, tapi mungkin ya. beliau baru sekali mendengar. Sah salatnya. Tidak ada yang menghalangi salat seorang yang bertatu daripada kesah jika telah terpenuhi syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, dia berwudu dia menghadap kiblat dia bersuci dan seterusnya dia memakai pakaian untuk aurat dikerjakan semua rukun salat, dikerjakan semua syarat syarat sah Gak ada yang mengatakan dari para ulama karena bertatu maka batal sholatnya gak ada. Karena itu andalah tidaklah hendaklah anda bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan-perbuatan yang lampau karena bertatu itu hukumnya haram bahkan terlaknat pelakunya. Mungkin ketika anda belum tahu hendaklah bertobat sekarang setelah tahu dan sholatlah istiqomah di atas agama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita di atas keistiqomahan. Allah Taala alam. Sahabat Hang, kita kembali mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Uh, dari Arif di Singapura Ustaz. Pak Arif Singapura, silakan Pak. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, gini Ustaz, apakah termasuk kesirikan misalnya kita lagi berbuat maksiat, tapi kita lebih takut kepada polisi tertangkut dari, daripada polisi daripada takut dengan hukuman Allah Ustaz. Atau kita lebih takut kepada atasan kita diberhentikan bekerja daripada Allah yang memberi rezeki Ustaz. Ya. Itu aja Ustaz. Itu aja, Pak, ya. Assalamualaikum Apa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah alhamdulillah ba'du. E, kesyirikan itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang berat dan ada yang paling berat dan seterusnya sebagaimana tauhid itu pun bertingkat-tingkat iman itu bertingkat-tingkat tidak akan sama antara orang yang kafir mengingkari Tuhan tidak ada Tuhan kata dia sebagaimana orang-orang komunis ateis dengan orang-orang yang beriman tentang adanya Tuhan tetapi dia sekutukan Tuhan dengan ibadah-ibadah kepada makhluk lainnya ini berbeda ya maka yang namanya takut itu pun bertingkat-tingkat. Khauf. Allah katakan, "Fala takhafuhum wa khafun." Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Yang jelas, ada takut yang merupakan fitrah Allah SWT ciptakan pada manusia. Takut dia ketika melihat binatang buas, itu fitrah. Takut daripada ular berbisa, takut daripada harimau, ya takut ketika dalam kegelapan itu fitrah asal muasal hukumnya memang manusia memiliki rasa takut ya terkadang dia sendiri di tempat-tempat yang gelap muncul rasa takutnya itu hal wajar tetapi jika ini berlanjut tidak dia atasi dengan tauhid baru dia tergelincir kepada kesyirikan takut kepada orang jahat takut kepada apa namanya eh, kepada polisi kalau dia melanggar maka kita katakan ini bertingkat-tingkat dan bisa sampai kepada tingkat syirik takut dia mau jalan kenapa di situ ada kuburan angker akhirnya karena takut yang bersangkutan dia balik jalan cari jalan lain ini tergelincir akidahnya ke dalam kesyirikan tapi ketika dia takut misalnya, oh, ini bahaya nih jalannya angker kata orang ada hantunya. Kemudian dia hadapi dengan bertawakal kepada Allah, insya Allah tidak ada yang bisa memutarkan kecuali Allah swt. Kemudian dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal Bismillah atau kata Allah jalan, maka tidak mengapa. Ini tidak tercela. Bahkan dia beribadah dengannya, berpahala dengannya. Maka terkadang orang takut kepada manusia lebih daripada takutnya kepada Allah SWT. Ini adalah merupakan perkara-perkara yang boleh jadi sampai kepada tingkat kesyirikan. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka takut kepada kaum muslimin, lebih takutnya kepada Allah SWT. Mereka itu dihukumi kufur, munafik. Takut mereka itu lebih parah kepada sahabat Rasulullah, kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. maka ini digolongkan ke dalam kekufuran. Maka seorang yang takut kepada atasannya dan lain-lain akhirnya uh, membuat dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bertingkat-tingkat. Boleh jadi dia menuju kesyirikan dan boleh jadi telah tergelincir kepada kesyirikan semua sesuai dengan tingkatannya. Wallahu taala alam. Taib sahabat Hang sebagai pertanyaan terakhir kita mencoba mengangkat penelpon terakhir. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Saya nama Ramli dari Singapura. Pak Ramli dari Singapura. Silakan Pak. Ya. Ya tadi saya dengar ada seorang pendengar bertanya tentang tentang saya tua ya. Iya Pak. Ya. Ya, yes, ya jadi jadi uh, apa nih Ustaz bilang dia pergi sembahyang semua sah. Iya. Ya. Ya. Tapi iya. soalannya saya ini gini, yang selalunya kalau orang punya tato, bagaimana kalau dia mandi di janabah yang tidak kena kulit dia selip? Hmm. Itu aja Pak pertanyaannya. Iya, iya, iya. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Subhat orang-orang yang bertato permanen. Yakni mereka menganggap bahwasanya kulit mereka itu tidak tersentuh air dengan tato tersebut. Sehingga tidak sahuduknya tapi jika kita cermati kembali, orang-orang yang memakai tato permanen itu disuntikkan tato ke dalam bawah jaringan kulitnya, di bawah yakni di bawah jaringan kulit atas. Sehingga dia mm, menonjol. Ya, bukan dia itu menutupi kulit atas tidak. Tapi di bawah jaringan kulit. Dia adalah orang-orang bertatu. Mereka masih memiliki kulit atasnya itu masih ada kulit mereka yang paling kulit ari mereka itu ada. Tapi di bawah itu yang mereka suntikkan yang mereka suntikkan pakai jarum. Karena itu nggak ada alasan mengatakan bahwasanya tidak sah wudhunya. Dari mana? Kemudian kalaulah kalaulah memang tato tersebut memang menutupi kulit. Kemudian tidak akan dapat dihilangkan kecuali dengan membunuh dirinya atau menyakiti dirinya maka kita kembali kepada kaidah-kaidah agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebankan jiwa kecuali apa mampu dia pikul. Ad-dinu yusrun, agama ini adalah mudah. Ya, dan seterusnya. Bahkan seseorang dalam kondisi tidak memiliki wudhu pun dia salat dalam kondisi tentunya dia sakit, enggak ada orang lain yang membantunya untuk berwudu atau dia enggak bisa berwudu, nggak bisa jalan, telah datang untuk sholat, dia tetap sholat tanpa wudu pun tetap sah. Allahu Akbar. Walaupun dia itu uh, contohnya apa namanya dalam kondisi dia bernajis pakaiannya, sholat karena nggak bisa dia ganti dan seterusnya ada halangan tertentu. Maka sholat tetap sah walaupun dengan keadaan memakai pakaian yang bernajis. Ya. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia sakit, dalam kondisi tertentu nggak ada orang-orang yang bisa mengganti pakaiannya atau tidak memiliki pakaian lain telah masuk waktu sholat nggak akan mungkin dia tunggu-tunggu dah telah dia jamak dua kali sholat tentunya, tapi nggak akan mungkin ada bantuan lainnya maka sholatlah Allah SWT akan terima sholat kita dan dalam kondisi seorang nggak bisa berwudhu bertayamum tidak akan bertayamum ya kalaupun dalam kondisi tidak mungkin lagi digerakkan tangannya nggak ada bantuan apapun juga ini semua kaidah-kaidah agama akan berlaku ad-darurat tabihul mahdurat keadaan-keadaan darurat akan membolehkan dan tidak boleh dan seterusnya ini Islam agama yang mudah setiap kali ada kesulitan akan ada kemudahan ya setiap kali ada kesempitan akan ada kemudahan dalam agama ini makanya ada hukum rusak dalam kondisi-kondisi orang tidak mampu melaksanakannya sakit nggak bisa dia berdiri sholat duduk dan kita tidak menemukan fatwa sampai saat ini para ulama yang mengatakan orang yang bertatu tidak sah yang nggak ada. Cuma memang ada perbincangan di kalangan ulama-ulama syafi'iyah. Apakah kulit yang disuntikkan tatu pada itu menjadi najis karena darah sana terhenti? Itu yang mereka perbincangkan. Wallahu ta'ala alam.